271 hingga ayat ke-200. Insya Allah untuk hari besok, hari Kamis adalah surah An-Nisa diawali dari ayat 1 sampai ayat ke-22. Surah An-Nisa ayat 1 hingga ayat ke-22 itu adalah untuk besok hari Kamis insya Allah. Pendengar dan pecinta Radio Indonesia Jakarta, Hari Rabu dan Kamis seperti biasa kita masih dalam tafsir surah Yasin.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 واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta radikal masyarakat, Jakarta, kita masih di surah Yasin ayat yang ke-26 ya, dilihat.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 Ila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmin ya'lamun. Dikatakan, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang maksudnya? Tidak paham kan kalau cuma baca ini doang. Oh ini uh, tentang dua utusan yang diutus oleh Allah pada suatu negeri Intakiyah ya, kerajaan Intakiyah itu yang menyembah berhala. Ada dua utusan diutus ke sana Rasul. Mereka nggak mau dengar. Dua utusan nggak didengar, dikirim lagi satu nggak didengar. Kemudian ada seorang Habib, Habib namanya bukan Habib Habib Habib ya, seperti di negeri ini ada banyak Habib sekarang. Ya, ada ini namanya Habib di pinggiran kota kemudian bergegas menyampaikan saat kaumnya menghina rasul-rasul yang tiga tadi. Kata Habib ini sudah jangan dihina. Mereka itu seorang rasul menyampaikan apa yang di, apa yang diperintahkan oleh Allah dan mereka tidak berharap apa-apa. Mereka menginginkan keselamatan kaumnya, me menginginkan keselamatan kalian. Tapi dibalas oleh kaumnya bukan berterima kasih, bahkan Habib ini disiksa, diinjak-injak hingga meninggal. Maka dia masuk surga. Nah, saat dia dikatakan masuklah ke surga. Ini kan ya sini berbicara masa lalu dan masa yang akan datang. Orang surganya nanti kan tetapi sudah di, sudah dikabarkan. Sudah dikabarkan di sini. Kilalul jannah dikatakan, masuklah wahai Habib ke dalam surga. Ia berkata, Qala ya lamun, ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui bahwa akhir suatu kehidupan itu akan masuk surga manakala dia membela agama Allah kan. Kasihan kaumku begitu kan. Ini kila dikatakan itu udhul, masuklah kemana ke soal jannah ke dalam surga. Kola ia berkata, ya laita alangkah baiknya sekiranya kaumi kaumku ya alamun mereka mengetahui bima gofaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan sebab Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bima gofaroli bima dengan apa, dengan sebab gofaroli memberi ampun kepadaku. Siapa? Robbi, Robku, Tuhanku. Waja'alani dan menjadikan aku minal mukromin. Min dari sebagian al mukromin. Orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna manzilin. Dan kami tidak menurunkan atas kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Wa ma anzalna dan kami tidak menurunkan ala qaumi atas kaumnya mimba dihi dari sesudahnya atau dari sesudah dia min jundin minas sama dari tentara jundin tentara atau pasukan minas samai dari langit wama kunna dan tidak ada tidak atau tidak layak menzilin yang yang menurunkan dan kanat illa sayhat wahidatan faidahum khabidun tidak ada siksaan atas mereka kecuali dengan suara keras satu kali maka tiba-tiba mereka mati semuanya. Nih, yang kanat tidak ada illa kecuali soihah, suara keras, wahidah satu kali. Faida maka tiba-tiba hum mereka khomidun mereka mati mereka padam. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba itu tiada ya, datang seorang Rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olok padanya. Ya hasrah alangkah penyesalan. Ya. Alal ibad atas hamba-hamba mayatihim. Tidak datang kepada mereka Rasul dari seorang Rasul. Illa kecuali melainkan kanu adalah mereka bihi dengannya atau kepada Rasul itu. Ya Yastahji'un mereka mengolok-olok. Ya diutus Rasul ini, diutus ini, diutus itu. Mereka tidak mau beriman, hanya memperolok-olok saja. Itu, baik kita lihat tafsirnya ya. Dari Ibnu Kasir nih, apa katanya. Uh mhm. -huh. Surah Yasin ayat ke-26-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila dhulil jannah kola ya lita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ini jandin hmm, pasukan tentara Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku. Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya. Sesudah dia meninggal, suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka Bayangkan suatu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Tapi dalam sebuah riwayat ini yang mati semua bukan imtakiyah gitu ya. Ada kaum yang lain atau mungkin kaum imtakiyah yang lain. Karena imtakiyah ini tidak dimusnahkan. Nah, Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari salah seorang temannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa kaum lelaki itu menginjak-injaknya dengan kaki mereka hingga isi perutnya keluar dari liang anusnya. Lalu Allah berfirman kepada laki-laki itu, udhul jannah. Masuklah ke dalam surga. Maka laki-laki itu masuk ke dalam surga dan diberi rezeki di dalamnya. Dan Allah telah melenyapkan darinya penderitaan dunia, kesedihan dan kelelahannya. Itu ya mujahid ini. Itu uh, Habib ya. Habib yang yang mengajak kaumnya untuk e, mengikuti apa yang disampaikan Rasul-Rasul itu. Tiga Rasul itu kan. Mujahid menyatakan bahwa dikatakan kepada Habib laki-laki itu, masuklah ke surga. Dikatakan demikian karena dia gugur dalam membela agama Allah. Maka sudah merupakan keharusan baginya masuk surga. Setelah ia melihat pahala yang diterimanya. Kemudian dia berungkap, berucap. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ia berkata alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Qatadah menyatakan bahwa tidaklah engkau menjumpai orang yang benar-benar mukmin, melainkan dia adalah seorang yang mengharapkan kebaikan bagimu dan tidaklah engkau jumpai dia sebagai seorang penipu setelah laki itu menyaksikan penghormatan yang diberikan oleh Allah kepadanya maka berkatalah ia seperti yang disitir oleh firman yaitu surah Yasin ini Ya laita qawmi ya'lamun bima ghafaroli bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepada aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Demi Allah dia mengharapkan andai kata saja kaumnya mengetahui kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya dan akibatnya terpuji yang diperolehnya. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Habib menasihati kaumnya saat ia masih hidup, tapi saya tidak didengar. Itu ya. Jadi kalau seandainya kaumnya tahu kalau Habib ini masuk surga, pasti berbondong-bondong masuk ke surga. Tapi itulah malah mereka memperolok-olok. Ya kaum al mursalin wahai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Nah ini juga sesudah matinya seperti yang diceritakan oleh firmannya ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi min minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan karena si Habib ini membela agama Allah. Itu saat tiga rasul itu diperolok-olok dia malah membela Jangan begitu sama rasul-rasul utusan-utusan Allah. Mereka tidak minta apa-apa dari kalian. Hanya minta bahwa kalian beriman kepada Allah. Itu ya, Masya Allah. Ya, ini berkat keimananku kepada Tuhanku, kata Habib ini. Habib yang dibunuh oleh kaumnya ini. Dan kepercayaanku kepada para utusan. Maksudnya seandainya kaumnya dapat menyaksikan pahala dan balasan serta kenikmatan abadi yang diterimanya, tentulah hal tersebut akan mendorong mereka untuk mengikuti para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepadanya. Dia sangat menginginkan agar kaumnya mendapat hidayah. Ibnu Abu Hatim menyatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisham Ibnu Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jari Arias uh, Muhammad dari Abu Malik Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Urwah Ibnu Mas'ud Syakofar radallahu ber, pernah berkata ke, pernah bertanya kepada Rasulullah eh, ya kepada Nabi SAW utuslah aku kepada kaumku aku akan menyeru mereka untuk memeluk Islam maka Rasulullah bersabda sesungguhnya aku merasa khawatir bila mereka nanti akan membunuhmu nah ini cerita lain ya tadi cerita Habib ini ada Urwah Urwah berkata seandainya mereka menjumpaiku sedang tidur mereka tidak berani membangunkanku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kamu. Maka Urwah berangkat menuju tempat berhala Lata dan Uzza. Lalu ia berkata, sungguh aku benar-benar akan melakukan suatu hal yang akan membuatmu celaka besok pagi. Maka orang-orang sakif itu marah dan Urwah berkata, Wahai orang-orang sakif, sesungguhnya tiada ketinggian lagi bagi Lata dan tidak kejayaan lagi bagi uzza yang berhala-berhala yang kalian sembuh eh, sembah ya <laughs> bukan sembuh maka masuk Islamlah ini kata si Urwah maka masuk Islamlah kalian niscaya kalian akan selamat wahai orang-orang yang tergabung di dalam persekutuan sesungguhnya tiada kejayaan lagi pada uzza pada patung-patung yang kamu sembah itu ataupun pada lata masuklah Islamlah kalian niscaya kalian selamat Urwah mengucapkan kalimat tersebut sebanyak tiga kali dengan suara yang lantang mengajak kaumnya untuk kembali untuk memurnikan akidahnya hanya menyembah Allah semata, Allah dan Rasulnya. Lalu ada seseorang lelaki dari kaumnya yang membidikkan anak panahnya ke arah dia dan mengenai anggota tubuh yang mematikan. Akhirnya Urwah gugur. Nah, ketika peristiwa tersebut sampai beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Hada misluhu kama sali sahibi Yasin. Urwah meninggalkan, Urwah ini meninggalkan di panah. Karena dia dakwah kepada kaumnya untuk tidak menyembah lagi Lata dan Uzza. Akhirnya dia dipanah, gugur. ya Gugur di medan perang, gugur dalam dalam dalam dakwahnya dia. Setelah gugur Urwah ini disampaikan kepada Rasul, Rasulullah bersabda, "Hadza misluhu kama sali sahibi Yasin." Orang ini senasib dengan apa yang dialami oleh lelaki yang disebutkan di dalam surah Yasin. Paham kan maknanya ya? Bahwa uh, sebelumnya kan ada ada Habib. Habib itu yang datang tergesa-gesa lari mengajak kepada kaumnya. Kaumnya tengah memperolok tiga rasul itu kan diutus dua rasul nggak mempan, satu lagi ditambah jadi tiga nggak mempan juga. Akhirnya pas dilempari rasul-rasul ini diolok-olok oleh kaumnya, Habib ini membantu. Wahai kaumku, rasul-rasul itu mengajak kepada kebenaran. Dia tidak minta imbalan apa-apa selain menginginkan kalian memurnikan akidah, hanya, hanya beriman kepada Allah segala. Tapi balasannya apa? Habib itu diinjak-injak, dibunuh sehingga meninggal. Itu pun terjadi sama pada Urwah ini. Maka kata Nabi, Urwah ini sama seperti Habib yang ada di surah Yasin. Cerita tadi kan. Dibunuh oleh kaumnya. Nah ini. Qala ya laita ya ya'lamun bima gofaro li rabbi wa ja'alani midal mukramin. Ia berkata, Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah ini, Masya Allah ya. Disebutkan bahwa bukan hanya ini, ada kisah yang lain juga. Ada Musailamah, ini Al-Kazab, orang yang mengaku Nabi ya. Bertanya, ini tentang suatu riwayat lain, Muhammad Ibn Ishaq telah menceritakan, ia pernah menceritakan dari Ka'bul Ahbar, yang telah menceritakan kepadanya tentang kisah Habib Ibn Zaid. ibnu Asim, saudara lelaki Bani Mazin, Ibnu Nazar yang dipotong-potong tubuhnya oleh Musailamah Al-Kazab di Yamamah yang mengaku dirinya nabi. Ketika Musailamah menanyakan kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Musailamah si tukang bohong ini bertanya kepada Habib ini. Ini namanya juga Habib juga sama seperti surah Yasin kan? Apakah engkau membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Habib menjawab, iya benar. Kemudian Musailamah berkata, apakah kamu percaya bahwa aku adalah utusan Allah? Habib menjawab, saya tidak dapat mendengar suaramu nih. Musailemah mengaku dirinya kan Nabi. Musailemah laknatullah berkata, apakah kamu mendengar dia? Sedangkan kamu tidak mendengarku. Habib menjawab, ya. Maka Musailemah menyiksanya dengan memotong tubuhnya satu demi satu. Setiap kali Musailemah menanyainya, jawabannya sama dengan yang pertama. Hingga Akhirnya si Habib ini mati di tangannya. Lalu Kaab berkata saat ditanya nama lelaki itu, bahwa nama lelaki itu adalah Habib. Dan demi Allah, nama lelaki yang disebut di dalam surah Yasin itu pun namanya sama Habib. Gitu ya. Bukan Habib-Habib yang ada kita ya. Habib-Habib di negeri ini ya Habib. Ini wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa dia membalas perbuatan kaum laki-laki itu yang telah membunuh orang yang mengajak kepada kebenaran, memurnikan akidah hanya kepada Allah Akhirnya dibunuh. Nah, dilawan, dibalas oleh Allah sesudah, sesudah ia dibunuh oleh mereka. Karena murka kepada mereka, sebab mereka telah mendustakan Rasul-Rasulnya dan membunuh kekasihnya. Itu kekasih Allah ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya bahwa dia tidak menurunkan pasukan malaikat apapun untuk membinasakan mereka. Dia tidak memerlukannya untuk membinasakan mereka. Bahkan untuk menanganinya amatlah mudah baginya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menurut e, ber, mengungkapkan menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari sebagian teman-temannya telah menyatakan sehubungan dengan firman Allah wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzirin dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Ini surah Yasin ayat 28 ya. Artinya kami tidak perlu menurunkan bala tentara untuk membinasakan mereka. Karena untuk membinasakan mereka itu teramat mudah bagi Allah. Yang kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja. Maka dengan serta-merta mereka semuanya mati. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan rajanya dan membinasakan penduduk Intakiyah itu yang menyembah berhala. Mereka dimusnahkan dari muka bumi tanpa ada seorang pun yang selamat. Menurut pendapat lain, sehubungan dengan makna firman wa ma kunna munzilin dan tidak layak kami menurunkannya, yakni tidak sekali-kali kami menurunkan para malaikat bila kami hendak membinasakan mereka Melainkan kami hanya menimpakan atas mereka suatu azab yang membinasakan mereka. Nah, menurut pendapat yang lain, sehubungan dengan firman Allah, وَمَا أَنْزَلْنَا ala قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ Dan kami tidak menurunkan kepada kaum yang sesudah dia meninggal satu pasukan dari langit. Nah ini, yaitu risalah lain kepada mereka. Menurut Mujahid dan Qatada, Qatada menyatakan bahwa demi Allah, Allah tidak menegur kaumnya sesudah mereka membunuhnya. In kanat illa sayhatu wahidatan faidahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan suatu teriakan saja, maka dengan serta-merta mereka semuanya mati. Itu dulu ya. Itu. Jadi sedikit demi sedikit paham. Uh, surah Yasin ini. Memang kalau membaca Yasin terjemahnya saja tanpa tafsirnya nggak nyambung. Apa roh tiga rasul itu apa? Siapa yang dibunuh? Siapa yang masuk surga kan? Memang belajar sejarah itu tidak seperti belajar teknologi menyenangkan gitu ya. Tapi harus kita pelajari biar tahu. Oh, sekarang mulai paham maksudnya surah Yasin itu di situ. Surah Yasin memberikan gambaran bercerita tentang masa lalu, tentang dua rasul diutus oleh Allah diutus kepada kaum intakiyah yang tidak beriman. Mereka penyembah berhala. Dua rasul tidak mempan, malah diolok-olok, dilempari. Datangin satu jadi tiga, sudah tiga juga tidak mempan. Kemudian ada seorang Habib namanya yang membela tiga, tiga utusan ini, tiga rasul ini. Dengan menyampaikan, wahai kaumku dengar, dengarkan tiga rasul itu. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kalian. Ya, mereka menginginkan bahwa kalian selamat di dunia dan di akhir nanti. Tapi apa balasannya? Habib ini pun bukan didengar, tapi dilempar, diinjak-injak hingga meninggal. Nah, setelah meninggal, nah, masa masa yang akan datangnya dia dimasukkan ke surga. Setelah menikmati kehidupan enaknya di surga, dia menyampaikan, kasihan kaumku, alangkah ruginya kaumku itu kan. Jadi ini Betul-betul surah Yasin ini berbicara tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Kilal jannah. Kemudian si Habib itu menyatakan, Qala ya ya'lamun. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mereka mengetahui. Mengetahui bahwa akhir kehidupan ini adalah menyenangkan manakala mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik, yang ingin membaca silahkan ya dari ayat yang ke-26 ya. Ini ayat 26 dari qila khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min jundin minas sama'i wa ma kunna itu. Seandainya Allah ingin menghancurkan kaum ini, nah, tidak usah mengirimkan pasukan dari langit, hanya dengan serup kata kun payakun. Jadilah, jadi, rusaklah, rusak itu Allah Maha Kuasa. Baik, yang ingin bertadarus di 0812 828 7881 ya. 0812 828 7881. Nih, kami berikan kesempatan ya.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 Minal muk muk gitu. Minal mukramin. وجعلني من المكرمين Muk. وما أنزلنا على قومه من بعده Disambungin. Wama wama an wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' وما أنزلنا على قومه من بعده من زهد من Jadinya keras. السماء Meju ju meju ju ju Ju, jujur, jujur. Eh, jujur. Enggak, coba eh. bilang jujur. Jimnya keras, Jati negara. Hmm. Jakarta. Jangan menzundil. Ngejuk, ngejunding. Keras, jim. Ngejudim samai wa ma kunna mu'zilin. Nanya panjang. nih menjundim minas sama'i wa ma kunna kunna muzilin من زهد من السماء وما كنا منزلين Terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya waktu hari ini silahkan hadir di Bidakara ya. Iya. Hmm, Bu Sasi. Uh, ya, tiga Rasul itu ada di Ibnu Kasir ya. Hmm, itu nama-namanya. Nama-nama Rasulnya ada. Di juz ke-22 di sana ada. Ya, di juz ke-23 ini namanya tidak disebutkan. Itu nama rasulnya. Itu. Baik, di 8 0812 8287881 kami berikan kesempatan. Hari ini kami ada talim di Bidakara ya, yang punya waktu silakan hadir. Ba'da sholat zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Saiful. Di mana Pak Saiful? Di Kampung Tipar.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 Iya, terus? Bima ghafarali بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Lamnya jangan ditahan. Jangan minal, minal, minal gitu. Minal, oh terputus. Minal mukhromin jangan ditahan ya gitu. Hmm. 0812 828 7881. Hmm. Kalau ini silahkan ya. Di 0812 828 7881. Masih di surah Yasin surah ke-36. Itu uh, untuk tiga orang nama nanti saya lihat kembali ya di buku yang pertamanya. Namanya agak-agak aneh gitu ya. Rasulnya di, ini tiga rasul ini diutus anda menurut riwayat diutusnya ke kaum uh, uh, is, uh, Nabi Isa al-Masih ya itu pengikutnya itu nama-namanya pun nama-nama uh, seperti itu Yudas kayak gitu nanti dilihat kembali nama-nama tiga rasul itu besok kan masih Yasin ya kita lihat nanti <clears throat> sudah hafal tapi jadi lupa lagi namanya. tadi <laughs> sudah saya sampaikan nama-nama tiga rasul itu ya. Gitu. Kalau Habib ini kan jelas ya namanya. Bukan baik. Kalau memang ibu dan bapak tidak memiliki pulsa jangan miss call doang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bapak. Iya. Ibu? Iya. Silahkan. Iya. Uh, ayat berapa bapak? Ayat ke 26. Kila dhul jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bapak ayat yang Pak? Kila dhul jannah. Kila dhul jannah. Terus? Qila dahulil ya jannah. Terus apa ya Pak lupa? ya, ya Jangan laet tak lai. Ya Qala ya lai Qala ya laita qaumi ya'lamun Qala ya laita qaumi وجعلني من المكرمين من المك همس من المكرمين من المكرمين وما أنزلنا dengan kau tapi kau kau engkau dan aku kau kau Wama anzalna ala kau bukan kau kau Bukan in tapi ihfa kan? In in kanat illa sayhatan In kanat illa sayhatan wahidatan Wahidatan ihfa dong. Wahidatan Wahidatan fa idza Terima kasih Ibu. Terima Bapak. Bapak kasih. Pak, mudah-mudahan Bapak eh, disehatkan oleh Allah SWT. Hmm. Doain saya Bapak, iya. biar sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini tidak tidak bisa melihat ya. Dan ibu ini tidak bisa keluar siang. Karena nggak boleh kena matahari ibu ya. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi kalau keluar itu malam hari. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ibu dimatikan ya di sana ya. Mm -mm. Volume radio Ibu dikecilin atau dimatikan aja. Ibu dengar di handphone aja. Ah, ah, ayat 26 silahkan. Aduh, sakit ya. Mm -mm. Jadi volume radionya dimatikan atau dikecilkan. Gitu ya. Itu. Oh iya nih, Bu Erni nyatet ya. <laughs> Terima kasih. Jadi nama nama tiga utusan itu nih ada ya. Saya sudah saya sampaikan, cuman karena ya ya, nih Bu Erni ini nyatet ada sodik, soduk dan salum ya salum kan orang kiri Kristen salum katanya itu itu tiga utusan itu ya sodik ini, eh, ini ya nama tiga utusan itu Rasul itu ada Sodik, Sodik, Soduk dan Salum, Salum, <laughs> eh Salum itu ada susah kan? <laughs> Sodik, Sodik, Saduk, Salum. Terima kasih Bu Erni. Jadi saya nggak harus lihat lagi buku yang sebelumnya. Itulah namanya otak kadang-kadang ya. Yaitu padahal saya menyampaikan, saya garis bawahi, eh, eh pohon lupa lagi. Hmm, itu ya. Itu nama utusannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Purida ini Pak Ari. Baik Purida, silakan. Ayat 26 ya. Ibu juga nggak ngelihat ya. Iya. Nah, um, silakan dari hafalan Ibu, silakan. Iya. Dari ayat 26 ya. Iya. Kila dhuhril jannah. jannah. Iya, silakan Ibu. A'udhu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa minal mukramin. Ya, salah. Hamdat. Ya. Minal muk muk. Minal romin. wama. Wama. <laughs> Mhm. wama azalna, Wama azalna, ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' minas sama'i. Pendek. Minas sama'i wama. Minas samai wa ma kunna munzilin kanat illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun diulang jadi jadi jadi bukan ke yahis <laughs> jadi ngaco dari situ enggak diulang oh ya إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ke sana in kanat illa sayhatan wahidatan ta wahidatan faidahum oh iya iya iya itu ayat terakhir nanti ya Pak Ari dulu deh إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا يا حسرة يا حسرة على العباد Ya, ya hasratan. Ya, bukanlah ya. ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya hasratan bukanlah. Hasratan ala ibad. Ma ya'ti. Ma yang sain ke hamzah. Ah. Ma ya ma ya tihim Bukan ain tapi hamzah. Yastahzi'un. Yastahzi'un. Terima kasih. Ah, terima kasih Pak Ari. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu seorang ibu yang nggak bisa melihat dari hafalan. Uh, saya mah hafal Pak Ari, alhamdulillah. Tapi jangan kayak di suatu acara kemarin ya, uh, baca yasin, merasa anak muda hafal semua taunya muter-muter katanya ya <laughs> muter-muter gitu di Senayan kemarin ya ada acara apa tuh kata ibu-ibu jadi kalau memang ini sebaiknya pemimpinnya peganglah yasinnya gitu ya. jangan sampai jadi malu-maluin mengaku hafal semuanya salah semuanya kan aduh malu gitu kalau memang yakin sudah hafal bagus gitu nah inilah surah yasin itu kan Eh, di tafsir Ibnu Kasir juga jelas disampaikan hadisnya uh, dari Imam Turmizi. Bacalah Yasin pada orang yang mau meninggal atau yang meninggal di antara kamu. Karena memang Yasin ini berbicara tentang keyakinan, kan betul ya. Tentang hidup dan mati. Itu coba ya di pengantar surah Yasin ini Pak Kode Sihab. Nih di halaman 511 ini uh, jilid ke-11, volume 11. Nih ya. Ini di halaman 511 di situ ada jelas tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala ya, iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah surah Yasin bagi maut maut kamu ya. Iya, bagi kematian. Nah, ini. ini hadis riwayat An-Nasai melalui Makil Ibnu Yasar dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Kata mau takum ini dipahami oleh banyak ulama dalam arti orang yang sedang akan mati sakaratul maut gitu ya. Ada juga yang memahami dalam arti yang telah wafat gitu ya. Jadi enggak tidak salah ada uh, landasan. Tapi benar bahwa Al-Quran itu uh, apa kadang-kadang konotasi dengan orang meninggal jadi dibaca hanya orang meninggal saja tapi tidak dipahami kasihan kan surah yasin kasihan bukan bukan surah yasin yang kitanya padahal dalam surah yasin itu banyak pelajaran tadi kan tentang habib tentang tiga rasul sodik soduk dan solum tiga rasul ini tidak tidak di, tidak didengar oleh kaumnya, bahkan diperolok-olok dilempari. Habib datang jangan begitu sama sodik, soduk, solum. Mereka itu tidak minta apa-apa. Mereka hanya ingin mengajak kalian kaumku untuk memurnikan akidah. Hanya kepada Allah menyembah, tidak kepada berhala-berhala. Tapi apa dibalasnya oleh kaumnya? Bahkan dia diinjak-injak hingga dia meninggal. Akhirnya dia meninggal, kemudian dia masuk surga kan? itu eh, itu kilad fil jannah. Terus dia ber, berungkap, Qala ya litakum ya alamun kasihan ya kaumku. Kalau seandainya dia beriman kan nggak nggak masuk neraka begitu. Jadi Yasin ini benarlah berbicara masa lalu, masa yang akan datang, nah, tentang kehidupan dan alam bangkit kematian. Kematian dibangkit kembali, kemudian kehidupan yang kekal abadi di akhir nanti. Ada saran, ada kritik, ada masukan silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Yang punya waktu hari ini kita ada kajian di Bidakara ya dengan komputernya. Cepatlah kalau tajwid memudah Allah Gak ada sholat uh, eh, zuhur ya. Silahkan di Bidakara di Basement di Masjidul Albab. Besok Yasinnya kita teruskan kembali. Terima kasih Bung Sigit sudah setia menemani. Bila itu wal daya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Rabu tanggal 9 April 2008 Dan seperti biasa kita akan sama-sama di acara ini nggak pukul 7 nanti Saya Rido Ardiansa bersama Bung Singgit Selamat pagi, selamat mengikuti Ya, tentu saja ada kebahagiaan tersendiri, terutama Anda yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Baik ulang tahun kelahiran atau mungkin ulang tahun perkawinan ya. Selamat untuk Anda dan Bung Sigit sudah menyiapkan satu lagi lagu hadiah khusus untuk Anda. Yuk, sama-sama kita nikmati. bersamamu Bagiku semua sangat berarti Ku ingin kau di sini satu lagu hadiah tentunya untuk Anda yang hari ini berbahagia sudah diputar Bung Sigit dan Anda bisa mengucapkan ya selamat ulang tahun untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta. Jadi langsung bisa di 0 uh, eh, di 85904785 atau